سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Saudara-saudara sekalian dan panitia pengajian remaja Islam Kauman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh bersyukur kehadirat Allah bahwa pada malam ini saya ditakdirkan untuk ikut serta memeriahkan pembukaan majelis pengajian yang akan berkelanjutan ini insya Allah. Saya juga berterima kasih kepada saudara panitia yang mempercayakan diri saya untuk menyumbangkan sepatah dua dalam rangka pembukaan ini. Semoga apa yang saya terangkan nanti setidak-tidaknya akan merupakan suatu bahan renungan bagi saudara-saudara sekalian dalam menghadapi majelis-majelis berikutnya dan suasana negara dan suasana di luar negeri pada umumnya. Kebetulan 35 atau 38 hari lagi kita umat Islam akan menginjak abad ke-15, abad baru. Kita akan meninggalkan abad ke-14 ini untuk pindah ke abad ke-15. Abad kebangkitan Islam dari ujung ke ujung, Abad di mana Islam yang sudah mulai melilir akan tidak tidur lagi. Umatnya yang dibius di mana-mana oleh anasir, anasir Zionis internasional dan golongan-golongan subversi dari imperialis barat maupun timur sudah merasakan telah tiba waktunya untuk mereka juga memperjuangkan ideologinya di samping umat-umat manusia yang perjuangkan ideologi masing-masing. Untuk itu kita harus membuat semacam evaluasi apa sebenarnya yang telah kita alami di masa-masa lampau. Kemudian kita harus membuat semacam inventarisasi. Kalau orang mempunyai toko, dia harus tahu apa barang-barang yang ada di tokonya, berapa jumlahnya, dan dia untung atau rugi. Inventarisasi harus dilakukan suatu umat atau masyarakat yang ingin jaya dan mengerti apa sebenarnya dia itu di tengah-tengah masyarakat yang lain. Saudara-saudara sekalian, untuk itu saya kira apa yang telah kita alami sebab-sebab kemunduran umat Islam di masa yang lampau antara lain ada jarangnya orang yang mengikhlaskan amalnya untuk Allah. Perjuangan yang tidak langsung dini, diniatkan untuk keribuan Allah. Sedang Allah adalah zat yang tidak mau didualiskan, tidak mau disyiriki. Allah tidak menerima amal seorang yang niatnya untuk dia dan niatnya juga untuk dirinya adanya suatu interest. Allah tidak menerima amal semacam itu. Yang kedua, tidak tidak adanya pemuda yang mengerti kewajiban dan hak-hak asasinya sehingga masyarakat Islam ini mengalami semacam kemacetan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia masyarakat Islam di Timur Tengah juga mengalami kemacetan sebab-sebabnya juga tidak banyak berbeda dengan apa yang saya terangkan tadi tapi kita memiliki satu giro yang besar yaitu agama dengan kitab suci yang mengandung syariat yang lengkap. Itu satu satu inventaris kita. Agama yang sifatnya atau ciri-ciri khasnya adalah abadi untuk setiap ruang dan zaman, untuk setiap golongan manusia. Dan kita mempunyai pemuda. Cuma pemuda ini tidak ada yang mengolah modal yang kita lepaskan begitu saja. Pemuda mempunyai jiwa dan mempunyai akal. Otak dan jiwa ini dua benda yang selalu bergerak, minta diisi. Kalau tidak diisi oleh kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan syariat, dengan moralita Islam, maka sudah pasti akan diisi oleh golongan lain. Dan inilah yang terjadi di saat-saat seperti sekarang ini. Kita mempunyai pemuda, tapi tidak sedang Pemuda yang hidup di bawah kesadaran. Apa sebab? Sebab otaknya kosong dari ilmu. Dan ilmu yang harus diutamakan adalah ilmu agamanya. Jiwanya kosong dari iman. Tentu saja itu membawa kelemahan sampai kepada kelemahan fisik. Masyarakat muslimin, hal-hal semacam ini tidak boleh dilanjutkan apalagi setelah kita nanti menginjak abad ke-15. Kita harus mempunyai persiapan. Antara lain seperti majelis-majelis ini harus diperbanyak. Majelis di mana pemudanya diisi. Harus ada kaderisasi. Sebab so, umat lain sudah mempunyai kader-kadernya. Mempunyai anggota-anggota pemuda yang militan Sungguh tidak pantas kalau pemuda Islam dan masyarakat Islam masih ketinggalan. Masih asyik nonton bioskop. Masih asyik duduk berbual-bual atau main catur. Main dongnak membuang waktu. Sungguh tidak pantas. Sebab dunia ini adalah dua. Akidah dan jihad. Pemuda harus diisi dengan akidah. Tanpa akidah Pemuda ini akan merupakan bulu ayam di tengah-tengah angin puting beliung. Diterjang ke kiri, ke kanan. Dia barang yang enteng sekali. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk tegak. Tidak punya pikiran untuk menunjuk dia ke jalan yang baik. Lantas, dia akan terserang oleh penyakit taklid buta. Taklid kepada yang dilihat sedang yang dilihatnya adalah serba mungkarat. Yang mempercontohkan akhlakul Islam tidak ada, hampir hampir tidak ada. Sudah jelas tinggal yang harus ditakliti oleh pemuda itu adalah apa yang dilihatnya di layar TV atau di layar bioskop. Apa yang dibacanya dari majalah-majalah yang juga tidak menguntungkan tidak membantu untuk mendidik. Berita-berita tentang korupsi seorang pegawai, berita tentang khianatnya seorang istri terhadap suaminya, berita tentang berandalnya anak-anak remaja. Ini semuanya orang belum ta belum tahu untuk kepentingan siapa berita-berita semacam ini dimuat. Kode etik jurnalistik tentu membatasi hal-hal semacam ini. Kecuali kalau disebut apa sanksinya. Tapi hal ini tidak teratur di mana-mana. Malah yang mempunyai penerbitan atau yang mempunyai majalah atau orang lebih senang kalau lebih banyak yang membaca, lebih banyak yang membeli. Dia tidak memerlukan, tidak mementingkan isi lagu. Dalam hal ini, pemuda-pemuda Islam tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sistem pendidikan dan pengajaran lebih banyak kita masih mengambil dari Barat, masih menjiplak daripada Inggris dan Amerika. Sudah jelas pendidikan itu pendidikan sekular dan sekularisme tidak mungkin bisa menguntungkan suatu masyarakat. Sebab sekularisme adalah tekad atau faham akan hidup tanpa agama. Manusia harus dipimpin oleh otaknya dan ilmu pengetahuannya. Sedang otak dan ilmu pengetahuan manusia tidak lengkap, tidak cukup. Sudah ramah buktinya. Buktinya bahwa kita saban tahun menemukan penemuan baru. Berarti otak kita pada kemarinnya sebelum menemukan ini, otak kita kurang. Otak kita tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi besok skop untuk bisa dikerjakan otak sangat terbatas. Karena itu otak manusia terbatas. Tapi si muslim otaknya tidak terbatas. Sebab dia dipimpin oleh wahyu. Wahyu adalah maha luas. Tidak terbatas oleh ruang dan tidak terbatas oleh waktu. Si muslim otaknya tidak terbatas. Dan memang Otak manusia ini diciptakan oleh Allah sekedar merupakan lampu buat satu mobil, buat jalan di tengah gelapnya dunia. Tapi tidak untuk sesuatu yang luar biasa. Oh, lampu mobil tidak bisa dipakai untuk mengetahui segala-galanya yang di tengah kegelapan dunia. Terbatas. Di hadapanmu bisa kamu lihat dengan lampu. Tapi di belakangmu sudah lain keadaan Tapi otak seorang manusia yang terpimpin oleh wahyu, dia akan bergerak menurut sesuatu yang tidak terbatas. Menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi otak harus dipimpin oleh wahyu. Kalau saluran wahyu dimatikan atau dengan kata sekarang disekularkan, maka otak ini akan dipimpin oleh emosi. Dan bayangkan otak ini dipimpin oleh emosi, apa yang terjadi? manusia akan menjadi buas. Manusia akan kehilangan rahmat. Akan kehilangan syafaqah kepada Bani Jinsir. Dan akhirnya akan terjadilah huru hara di dunia. Dan inilah sekarang yang kita lihat. Untung benar orang Yahudi di dunia sekarang. Sebab yang merintis paham sekularisme. Dalam khutbah Idul Fitr di Mujahidin saya katakan bahwa mulai yang menyebarkan paham sekularisme ini adalah Yahudi. Dan yang dituju adalah kaum Kristen, kaum salib. Abad ke-15, ke-17, orang-orang Yahudi tidak dapat tempat di dunia. So, semua bangsa mengutuk dia. Babel mengutuk dia sebagai pembunuh Yesus Kristus. Yahudi tidak mempunyai tempat. Tidak bisa berkutik sama sekali apalagi akhlaknya juga buruk rakus kejam lihai maka seluruh bangsa di Eropa benci kepada Yahudi sampai di negeri Belanda kalau ada anak bandel dia bilang kamu ini mempunyai watak seperti Yahudi tetapi karena mereka itu lihai mereka tahu sebab tersingkirnya mereka dari segala masyarakat adalah buku-buku agama yang ada di dunia waktu itu. Waktu itu dunia dipimpin oleh Paus. Seluruh raja-raja di Eropa di bawah perintah Paus. Maka dia sekarang mencari jalan. Bagaimana ini Paus diadu domba? Ini salibisme, kefaham Kristen diadu domba dari dalam. Maka diunculkan seorang bernama Martin Luther untuk membuat satu protesan kepada Paus. Timbullah satu sekte besar namanya protestan. Berpuluh tahun terjadi dialog polemik antara Katolik dengan Protestan. Akhirnya di tengah-tengah itu Yahudi mengatakan lebih baik tidak perlu agama. Sebab nyatanya agama sekarang di Eropa sampai ada orang intelek dibunuh. Jadi agama tidak bisa memajukan masyarakat. Agama menghambat masyarakat. Ya agama tertentu itu. Maka intelek Eropa menerima Dan terjadilah paham sekularisme. Berhasillah Yahudi meletakkan itu Bible di raknya gereja. Tidak diusir-usir. Di dalam memimpin negara, orang berpikir menurut akal dan ilmu pengetahuannya yang terbatas dan cupet itu. Maka lah kaum Yahudi naik di segala takhta dan main di segala ruangan. Yahudi maju. Sampai hari ini, sampai ada salah satu presiden di Amerika, kira-kira 200 tahun yang lalu, ia mengatakan, kalau kamu tidak hati-hati dari orang Yahudi, maka Amerika ini nanti akan bekerja, bangsa Amerika akan bekerja untuk berkhidmat mencari makan bagi orang Yahudi. Dan hari-hari ini terjadilah ramalan itu. Amerika bersusah payah untuk ngomong Yahudi. Dan Yahudi lah penyebar segala macam kebejatan akhlak di dunia ini. Hipis sumbernya mereka. Kaum masonis itu mereka yang Al-Masoniyah Al-Alamiyah ini Yahudi tidak ada satu tempat yang selamat daripada gangguan dan godaan orang Yahudi sampai Timur Tengah dikacau oleh Yahudi sebagaimana yang saudara lihat dan dengar ini sebabnya jangan lengah terhadap lawanmu itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam buku indeks kita yaitu Al-Qur'an ada tersebut ayat sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Latajidanna ashaddan nasi 'adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Engkau akan jumpai paling sengitnya musuh terhadap orang-orang yang beriman adalah Yahudi dan persis ini terjadi. Mereka sekarang mengoyak internasional untuk membuat persekongkolan buat ngepung Islam. Dan semua yang berbau Islam difobi, ditakuti, disingkiri. Hasil dari propaganda mereka. Mereka mengira bahwa Islam sebagai agama yang mereka singkirkan di Eropa. Tapi mereka akan kecewa dan akan kecelik mereka akan menjumpai agama ini sudah dijamin oleh yang menurunkan kitabnya. Wa inna lahu lahafidhu. Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut. Alladzina kafaru. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang yang kafir itu. Membelanjakan duitnya. Untuk membendung orang masuk ke jalan Allah. Namun ketahuilah bahwa mereka akan membelanjakannya. Kemudian mereka akan apa yang dibelanjakan akan merupakan penyesalan bagi yang membelanjakan. Lantas mereka akan terkalahkan. Lantas di hari kiamat mereka akan dimasukkan neraka. Fasayunfiqunaha. Thumma takunu alaihim hasratan. Thumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sadaqallahul Azim. Tetapi dunia harus ada perjuangan. Syauqi rahimahullah berkata dalam salah satu bait syairnya, "Qif duna ra'ika fil hayati mujahidan innal hayata aqidatun wa jihadun." Berdiri tegaklah Anda di samping Anda punya ideologi, memperjuangkannya sebab hidup hanya akidah, kepercayaan, keimanan dan bagaimana memperjuangkan itu untuk tegak, untuk tersebar luas. Ketahuilah wahai pemuda remaja, tidak ada sesuatu di dunia yang tegak tanpa diperjuangkan. Kebatilan pun harus diperjuangkan. Komunisme juga diperjuangkan. Jangan dikira komunis tidak diperjuangkan. Tegak berdirinya negara yang berdasarkan komunis adalah dengan perjuangan orang-orang komunis. Liberalisme, kapitalisme, segala macam berdiri dengan perjuangan. Kalau saudara cuma menggembol akidah, tidak memperjuangkannya, Jangan menunggu akidah saudara akan dikenal orang. Bahkan lebih daripada itu, jangan dikira Anda akan dapat hidup dengan akidah itu. Anda lama-lama akan pisah dengan akidah itu. Seorang yang jarang tidak pernah sujud sahwi, kalau dia satu waktu ditanya, apa itu sujud sahwi? Dia lupa, padahal dia belajar. Apa sebab? Karena tidak diamalkan apalagi perjuangan. Jadi kembali pada pokok persoalan pertama yang saya sebut, modal kita umat Islam adalah kamu wahai pemuda. Kalau kamu hancur, hancurlah eh, umat ini. Kalau saya ditanya, apa gerangan benda yang paling mahal di Indonesia? Saya akan jawab pemuda. Tidak ada tindakan kriminal yang lebih jahat daripada seorang yang menyebarkan sekularisme di kalangan pemuda. Ini kejahatan lebih daripada mereka membunuh pemuda ini. Sebab sekularisme berarti mematikan akal dan rohnya pemuda. Lebih baik dibuta hurufkan daripada disekulerkan. Sebab orang yang buta huruf kadang-kadang melek hati. Tapi sekular, seorang sekular Pasti melek akal, buta hati. Pasti. Sedang ilmu pengetahuan adalah netral. Dia tidak memihak. Dia tidak kenal seorang Arab, seorang Cina, seorang Yahudi, seorang siapa saja. Yang nyetel ini ilmu pengetahuan adalah akhlak. Roh yang suci. Einstein dia menemukan teori-teori relatif di ilmu bidang ilmu eksakta. Orang-orang yang menciptakan bom atom itu orang-orang berilmu. Tapi ilmunya digunakan untuk membunuh sesamanya. Untuk mempersiapkan alat-alat pembunuhan. Karena mereka tidak berroh. Karena rohnya mati. Padahal benda-benda itu dapat dipergunakan oleh mereka untuk mewujudkan sesuatu yang akan dinikmati oleh masyarakat ini di di mana-mana. Tapi saya, karena hatinya buta, dia kira bahwa ini adalah fakhr, kebanggaan buat dia dan bangsanya. Sebenarnya adalah suatu kebejatan buat semua jenis manusia. Einstein pernah ditanya orang, apa senjata yang akan dipakai oleh umat manusia di dalam perang ketiga? Perang dunia ketiga. Dia bilang di dalam perang dunia ketiga saya tidak tahu senjata apa yang digunakan oleh umat manusia. Namun saya tahu senjata apa yang akan digunakan oleh umat manusia di dalam perang dunia keempat. Ditanya aneh sekali. Nah, ya, dunia ketiga akan memakai senjata yang masih sekarang di stay terus. Tapi sudah jelas kalau satu senjata dipakai, dunia akan hancur. Dan perang dunia keempat, umat manusia akan memakai pentung. Jadi sudah kembali primitif. Kata itu katanya, karenanya dapat saya pastikan bahwa tidak ada kejahatan lebih besar daripada mensekularkan kaum pemuda. Kalau umat Islam tidak punya pemuda, umat Islam tidak punya modal. Kalau bangsa Indonesia tidak mempunyai pemuda yang berwatak, berbudi luhur, maka bangsa Indonesia akan gulung tikar. Revolusi Agustus akan merupakan revolusi yang memakan anaknya sendiri. Sebab revolusi di dunia bukan Agustus kita saja. Prancis mempunyai revolusi. Tetapi berapa miliun manusia terbunuh dalam revolusi Prancis? Soviet revolusi karena tidak pakai agama, tidak pakai moral. Kata Stalin sekarang sudah jumlah yang kubunuh tujuh setengah juta dalam pembersihan revolusi Oktober. Lalu wartawan kata angka yang sungguh menyeramkan tuan. Kata Stalin jangan kata begitu. Saya masih akan menambah ini jumlah kalau perlu lima kali buat membersihkan komunisme daripada unsur-unsur anti revolusioner dan anti revolusioner. Kalimat yang tidak bisa dimengerti mana ujung, mana pangkalnya, mana tarik mana standarnya. Kalau dia bilang ini orang anti revolusioner harus dibunuh. Lihat bagaimana singkir menyingkirnya orang-orang dalam presidium CCPKUS. Lihat bagaimana RRC sana disingkirkan, sini naik, singkir-singkiran terus. Sebab akhlak tidak ada. Roh tidak teramu oleh di oleh agama. Dan roh yang tidak diteramu oleh agama, manusia menjadi biadab. Jangan dikira saudara-saudara orang yang pakai desi, necis, yang saudara tiru gayanya di Amerika, orang-orang yang beradab, itu orang-orang sebenarnya orang-orang yang bi ada. Saudara tahu bahwa Brezhnev dengan karakter ada seperti dua banteng ketaton di tengah-tengah pameran gelas kristal dunia ini. Kalau tanduknya berubah maka ratusan ribu manusia mati. Dua banteng ketaton. Tidak ada din. Sekular. Nixon pernah mengoyang, menggoyangkan tanduknya. Akhirnya sampai hari ini itu pengungsi dari Vietnam berhamburan di lautan beratus ribu manusia akibat dari perbuatan manusia sekular. Tidak beragama, tidak bermoral. Dan tidak pakai malu Amerika mengatakan kepada negara-negara ASEAN termasuk bangsa kita. Terimalah orang-orang Vietnam. Pada hari itu pekerjaannya. Dia mesti menambal apa yang dia robek. Syukurlah bangsa ASEAN mengerti dan Amerika rupanya juga mengerti jarak-jarak. Karena tidak pakai agama, seorang tidak bisa memimpin dirinya. Tidak bisa diharapkan untuk keluarganya. Dan tidak bisa diharapkan untuk masyarakat di mana dia hidup di tengah-tengahnya. Akhirnya akan hancurlah dunia ini. Karena manusia antri bensin di Amerika. Orang-orang congkak kulit putih anti bensin di Amerika mereka marah-marah mengatakan jangan dikasih gandum ini negara yang punya bensin ini. Kalau mereka tidak kasih bensinnya kepada kami. Karena UPEC menaikkan harga minyak. Penasehat Carter yang bernama Asian Start mengatakan pukullah negara OPEC. Gunakan kekerasan di teluk itu untuk memakai menguasai tempat-tempat ini. Saya dia kewalahan tidak dapat minyak. Padahal orang menjual haknya bisa dinaikkan. Dan dengan licik tidak menyebut bahwa dolarnya sudah inflasi. Dan lebih licik dia tidak sebut bahwa harga bahan yang dikeluarkan di ekspor juga sudah dinaikkan lebih dari lima dan tujuh kali. Dan dengan lebih licik dari segala licik, dia tidak bicara bahwa duitnya dolar itu masih di kantongnya dia. Duit dolarnya orang Arab, duit minyaknya orang Arab di tangan Amerika. Kenapa dia masih marah? Sampai Agent Stark mengatakan pokullah itu real enemy. Begitu dalam bahasa asing. Dan negara yang meniru mereka akan terseret oleh mereka. salah satu surat dari anak muda kepada pacarnya mengatakan saya sedang latihan disco. Dengan bangga dia mengatakan saya latihan disco. Dia mesti menangis. Dan orang tuanya mesti menangis. Ibunya mesti menangis. Kalau anak di zaman seperti sekarang, di zaman pergolakan ideologi, di zaman Allah akan menapis umat al-khabith min Masih ada keturunan Arab yang latihan disco, maka keluarganya harus menangis. Khususnya keturunan Arab. Kamu mempunyai kewajiban terhadap ini negara. Mempunyai kewajiban yang besar. Jangan menuntut hakmu mengenai asimilasi dan asimilasi. Itu kedua. Kewajibanmu dahulu. Tiap umat hafat tarikhnya. Dan kamu harus hafat tarikhmu. Islam masuk di Indonesia melalui keturunan Arab. Keturunan Arab yang masukkan Islam di Indonesia. Karena baik budinya bangsa Indonesia, maka bukan saja pintu tanah airnya dibuka untuk kita, untuk nenek moyang kita, tetapi juga pintu hatinya dibuka. Dan bukanlah balasan yang baik kalau ada satu pemuda keturunan Arab mengisap ganja atau candu Sebab sebab dia mesti masuk dalam daun dan ranting-ranting pohonan yang rindang ini. Tidak merupakan daun kuning yang rontok daripada itu kalau kena angin sedikit. Pohonan rindang. Ada daun-daun kuning. Kena angin sedikit turun ke bawah. Tahukah saudara apa nasib daun yang kering itu? Sapunya tukang kebun menunggu dia. Dan daun kuning tidak mempunyai tempat kecuali sampah. Dan sampah akan mempunyai satu nasib, yaitu dibakar. Maukah Anda menjadi satu manusia di tengah masyarakat yang sedang hidup dan bergolak ini? Merupakan daun kering yang turun dari tau, dari pohonan yang rindang di mana tukang sapu, tukang kebun punya sapu menunggu Anda dan keranjang sampahnya sejarah menunggu Anda. Wahai, kasihanilah dirimu. Insaflah baik-baik. Kamu tak hidup sekali, wahai pemuda. Kamu tidak akan hidup dua kali. In ahsantum, ahsantum lianfusikum. Wa in asa'tum, fala. Tadi saudara pembaca Al-Quran, membaca ayat apabila kamu berbaik berbuat baik maka untuk dirimu lah perbuatan baik itu kamu akan pungut hasilnya demikian juga sebaliknya segala yang akan kamu buat berupa kejahatan akan kamu pungut juga hasilnya kelak tidak ada di dunia sesuatu yang tidak kelihatan oleh Allah dan tidak ada yang kelihatan yang tidak diperhitungkan dan tidak ada yang diperhitungkan, tidak mengalami pembalasannya nanti di hari kiamat. Karena itu hati-hatilah. Dalam hal ini saya tidak lupa menganjurkan para pemuda dan keluarga-keluarga untuk menjaga putra-putra mereka. Jangan sampai kena polusi. Jangan sampai kena polusi Zionis dan Yahudi Jangan sampai keserempet setan. Nanti kamu akan kena alergi. Akan seperti orang tidur, kamu akan garu terus. Akhirnya kamu infeksi. Akhirnya kamu tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup dengan senang di dunia dan lebih lagi tidak akan hidup senang di akhirat. Karena itu hati-hatilah. Hari depanmu di tanganmu. Akidahmu tidak akan berjalan sendiri. Quran tidak mempunyai dua kaki untuk jalan. Tapi kamu bisa mempelajari Al-Quran. Ayat demi ayat. Asbab nuzul demi asbab nuzul. Kemudian kamu terapkan pada kelakuanmu. Wasadaqat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang disebut tadi oleh Ustaz Ahmad Saleh Bazir. Kana al Quran. Waktu ditanya, apa akhlak Nabi? akhlaknya adalah Quran. Isi ajaran moral, pokok-pokok ajaran moral dalam Al-Quran itulah praktikumnya beliau. Itulah akhlak. Sabar, mutawadhi, asor, rendah hati. Tidak congkak waktu menang, tapi tidak kuncup dan putus asa waktu kalah. Itu akhlak Waktu beliau masuk patah Makkah, beliau menundukkan kepalanya. Sampai hampir mepet kepada kepala unta yang dia naiki. Sambil mengata, Sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazama al-ahzab wahda. Tidak satu pun dari kemenangan itu yang dinisbahkan kepada dirinya. Dia katakan dia yang membantu hambanya, yang memenangkan hambanya. Dia yang memuliakan tentaranya dan begitu seterusnya. Tapi waktu beliau dikejar-kejar, dia tidak putus asa, bahkan dia lebih semangat. Beliau berkata kepada Surakah ibnu Malik, "Eh Surakah, setelah Surakah insaf bahwa beliau mengejar Nabi sia-sia karena kaki kudanya terpleset tiga kali Beliau menyetop Nabi dengan Muhammad, stop. Aku akan bicara dengan kau. Aku sudah putus, aku sudah tidak akan kejar engkau lagi. Setelah ketemu dengan Nabi, Nabi mengatakan, belum juga waktunya engkau insaf ya surafah. Dia bilang, iya, saya insaf. Dan saya mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan engkau pesuruhnya. Nabi apa jawab Nabi SAW untuk menguatkan hati orang ini? Beliau berkata, "Kaifa bika idza ulbista siwarai Kisra wa Qaisar?" Bagaimana bayanganmu kalau engkau pada satu ketika akan dipakaikan gelangnya Kaisar Persia? Ini surat hampir mundur. Terkejut. Karena ini adalah satu kejutan. Bagaimana tidak? Seorang yang sedang dikejar oleh lawan. Dalam keadaan buronan bisa menjanjikan akan menumbangkan kerajaan atau kekaisaran Persia. Sama dengan seorang di Indonesia di atas mimbar seperti ini menjanjikan salah seorang di antara yang hadir ini akan menduduki kursinya Carter di Gedung Putih. Tentu saudara akan mengatakan ini orang gila. Namun kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada akidah, ketabahan dan kesabaran menghadapi ujian seperti itu, beliau menyajikan Dan pas persis di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taalaan, Kaisar Persia ditumbangkan dan panglima perangnya mengatakan apakah ada di antara kalian yang bernama Suraka? Kalau nama, mari sini. Duduk di kursinya, mahligainya Kaisar dan engkau akan saya pakai gelang. Beliau mengatakan saudara Rasulullah SAW Berani menghadapi lawan. Sampai di waktu peperangan Hunain, Rasulullah SAW sendirian turun menghadapi lawan. Sampai Al-Abbas pamannya akan menarik itu unta, uh, eh, untuk keldai untuk mundur ke belakang. Rasulullah SAW meninggalkan Abbas dengan keldainya dia turun melompat dan dia maju ke depan menghadapi lawan. Dia sendirian semua sudah pernah lari. Sambil berkata, Ana nabiyyu la kadib, Ana bin Abdul Muttalib. Ini keberanian. Dan ini sifat Al-Quran. Ini sabat. Jadi ini yang dikatakan kana hulu hulu Quran. Alangkah indahnya pemuda di zaman ini kalau mempunyai sifat-sifat seperti itu terhadap sesamanya, baik tidak membanggakan keturunan, tidak membanggakan hasab, tapi membanggakan uh, mensyukuri itu dan dan kebaikan. Saudara-saudara, ini salah satu daripada akhlak al-karimah. Khususnya di saat di mana akhlak ini hilang dari kamusnya manusia sekarang. Al-insaniyah fuqidat minal qawamis. Was-sabr fuqid minal qawamis. Yang ada adalah pemuda ar'an pemuda lesu won sewu, maaf, pemuda loyo. Sudah tidak bisa bergerak. Dan ini yang dimaukan oleh Zionis internasional. Karena itu mereka memasang tiap negara Islam ada terornya. Supaya teror melahirkan ketakutan. Dan ketakutan melahirkan kemandulan. Dan kemandulan melahirkan kemunafikan dan munafik atau kemunafikan melahirkan manusia tidak mempunyai identitas, tidak mempunyai kartu penduduk, mau jadi penduduk segala macam. Ketemu dengan Yahudi dia bilang anak Yahudi mislah. Ketemu dengan Nasrani dia bilang saya dengan saudara sama, Ketemu Astagfirullah yang lain juga mengatakan ketemu maling dia bilang anak saya mislah. Hasil daripada teori Zionis internasional memasang calon-calon tirani dan teror teror untuk menteror umat Islam. Saudara-saudara, saya tak, tidak akan katakan, saya akan tidak tunjuk di tempat-tempat yang saudara tentu membaca. Tapi jelas di Syria ada teror akibat seorang hakim yang tirani membunuh kaum muslimin di masjid tanpa alasan. Di Irak teror, di mana-mana teror. Saudara-saudara. Tapi kalau kita mempunyai keluarga yang baik, maka itu akan jadi baiklah dunia ini. Al-usrah al-muslimah perlu sekali kita bangun. Rumah tangga muslim. Pernah saya ceritakan di ya, hadapan teman-teman keturunan Arab di Malang. Ada seorang tukang lukis. Dia tanya pada orang sufi, dia bilang, Tuhan, tolong beri pada saya pandangan apa di dunia ini yang paling indah, saya akan lukis. Dia bilang, apakah engkau masih ragu bahwa paling indahnya pandangan di dunia adalah pandangan seorang mukmin yang rukuk dan sujud kepada Allah. Dia bilang itu. Apa ada lagi? Dia bilang tidak. Dia kembali. Ketemu dua, dua sejoli jodoh yang baru kawin masih dalam bulan madu. Dia tanya, wahai kedua manusia sejoli, apakah gerangan yang paling indah di dunia ini? Dia bilang, kami berdua tiada syak bahwa yang paling indah adalah kasih sayang dan cinta. Dan berdua Kemudian dia lihat seorang prajurit sedang istirahat di tepi sebuah danau. Dia tanya, wahai prajurit, saya lihat engkau ini tengah mengasuh. Dia bilang betul. Tolong beritahu pada saya apa pandangan yang paling indah di dunia. Dia bilang yang paling indah assalam. Damai dan perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian, kekayaan itu akan merupakan suatu malapetaka. Istana akan merupakan jahannam. Dia bawa cerita tentang ini, akhirnya dia bawa cerita ini semuanya harus saya lukis. Tapi bagaimana saya melukis? Pulang ke rumah. Mulai pulang ke rumah, dia melihat anak dan istrinya sedang sholat. Ini pandangan yang paling indah pertama. Istri dan anaknya sedang rukuk dan sujud. Dia ingat apa kata seorang sufi tadi. Dia syukur kepada Allah. Dia bilang ini satu. Habis sholat, Istrinya dan anak-anaknya mengatakan, ahlan wa sahlan. Dihormati si ayah ini. Istrinya juga menunjukkan muka yang senyum. Lalu dia bilang, inilah yang dikatakan assalam. Lalu anaknya merangkul sana, merangkul sini. Dia bilang, ini mahabbah. Dia gambar, akhirnya dia gambar rumah tangga. Rumah tangga. Itu yang paling indah hidungnya kalau isinya memadai. Tapi rumah tangga akan merupakan jahanam kalau manusia-manusianya tidak mempunyai pengontrol jalan tanpa setir atau jam yang jalan tanpa jarum itu rumah tangga tidak bisa diharapkan yang mencetak orang-orang seperti Al-Ghazali Al-Syafi'i adalah rumah tangganya ibunya Syafi'i dikatakan dalam riwayat kalau mulai mau menyusui anaknya bukan saja dia bilang bismillahirrahmanirrahim tetapi dia membaca wiridannya dari Quran dia hafal Quran anak yang sedang dalam menyusu mendengar frekuensinya ayat-ayat kitabullah suara yang berputar dari telinganya ke hati dia belum mengerti tetapi nurul Quran sudah masuk ke dalam syariat Umur tujuh setengah tahun anak ini sudah hafal Quran di luar kepala. Manusia yang melahirkan Syafi'i adalah ibu yang baik. Bayangkan ayahnya. Juga begitu kurang lebih. Tapi sebaliknya, Ibn Atta'illah dari melihat seorang tua sholat di masjid. Luar biasa cepatnya. Allah Akbar. Allah Sami Allah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia menangis. Dia bilang, kenapa engkau menangis? Dia bilang, saya menangis sholatnya orang tua ini. Urusan apa engkau sampai tangisi sholatnya orang tua itu? Dia bilang, saya kalau melihat dia sholatnya begini, saya tidak menangisi dia, saya menangisi keluarganya itu bagaimana sholatnya. Kalau ini neneknya begitu, bagaimana cucu dan cicitnya? Bagaimana anak dan buyutnya ini orang. Jadi usrah hasanah, usrah tayyibah harus dibangun. Karenanya tiap yang kawin hari-hari ini, Rupa pemuda yang sudah mempunyai tekad baik, karena persiapan sudah cukup. Pertama-tama dia harus bercita-cita menjaga agama dan membangun keluarga muslimah. Inilah yang mahal harganya sekarang. Saudara-saudara, internasional sekarang meresapkan, mengirim, mengekspor film-film cabul. Untuk apa? Untuk merusak pikiran pemuda dan pemudi kita. Menyebarkan pil-pil anti hamil. Untuk apa? Ya, kalau lulusan KB sih bisa di, bisa dibayangkan sampai di mana itu yang mau pakai KB tapi sudah jelas pemudi-pemudi lebih banyak memakai itu daripada orang-orang yang bersangkutan di rumah tangga alat-alat pencegah hamil disiapkan begitu banyak di mana-mana seakan-akan mengatakan kepada perempuan wahai perempuan engkau takut hamil sekarang sudah kami cegah semua sebab dan musababnya ini kerjakanlah alat alat yang lengkap. Akhirnya pemudi membuang ini malu daripada kepalanya. Akhirnya dia hidup tanpa malu. Akhirnya dia membagi-bagi senyum simpulnya di alun-alun kepada siapa yang melihat dia. Akhirnya dia dandan. Akhirnya dia minta pakaian. Dan sang orang tua membelikan itu pakaian dengan uang yang mahal. Untuk mendidik anaknya membuat semacam semi pelacuran. Aina al-ghirah? Mana itu cemburuan? Tidak ada. Sebab orang tuanya juga kurang jujur. Dan begitulah dunia rusak di zaman ini. Karena kita tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan karenanya, itu sebabnya juga karena kita tidak berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini hal perlu kita rubah. Jika tidak kita rubah maka kita akan digiles oleh sejarah. Sejarah tidak melihat siapa dia, turunan siapa dia. Yang jelek tidak punya tempat. Wa mazhabat zabad jufa. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil Tidak pandang bulu. Siapa yang tidak kesikit untuk hidup, dia akan digilas oleh roda sejarah ini. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Apabila Anda semua menolak seruan Allah, melengos, maka Allah akan mengganti umat yang lebih baik dari kamu. Tidak seperti kamu. Begitu firman Allah di surat Muhammad. Karena itu wahai pemuda, muslim pada umumnya, wahai pemuda keturunan Arab pada khususnya, Inilah kewajibanmu. Saya serukan ini untuk diri saya dan anak saya dan untuk saudara-saudara sekalian. Tolong terimalah seruanku ini. setidak tidaknya pikirkan yang baik. Jangan jadi pemuda menganggur. Sebab kekosongan adalah sama dengan lenyap. Jangan vakum dadamu daripada tauhid, dari ajaran tauhid. Jangan kosong dari ilmu pengetahuan. Kekosongan adalah tempatnya setan. Rumah saja kalau kosong, dia singgih. Di tempat jin. Tidak boleh ada kosong di dunia. Mesti terisi. Waktu 24 jam minus waktu tidur harus berisi acara. Atau saudara kerja, atau saudara belajar. Kun aliman atau muta'aliman. Begitu kata Sayyidina Ali. Berkata Sayyidina Ali kepada temannya Kumair bin Ziyad An-Nakhai Ya Kumair An-Nasu Thalata Kumair manusia ini tiga macam Alim Berilmu Sarjana ke apa ke Dan ini <clears throat> harus didahului oleh Muta'alim An-Nasu Thalata Alimun Atau Muta'alimun Wahamajun wa'ah Atba'u kulli na'iq يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق manusia adalah tiga seorang ulama atau seorang murid atau hamaj ghawa manusia yang apatis manusia yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat manusia abkhir kata orang asing tidak bisa dipakai dia juga tidak bisa memakai dirinya dia tidak tahu dia di mana dan untuk apa dia hidup. Waktu saya pergi ke Iran, pertama saya sampai ke kota Teheran. Saya melihat pemuda-pemuda ini yang berpakaian jaket, yang berpakaian apa. Kalau kita berbicara sama mereka, mereka itu rupanya mengerti agama. Tidak ada satu pemuda jahil di sana. Walaupun mereka berpakaian barat. Yang dicetak untuk menjadi ulama kecil-kecil pemakai gamis dan mengerti agama. Pedagang-pedagang besar juga mengerti. Di. Mengerti saudara tanya sama dia bagaimana tayamum. Sekarang Allah alam berapa persen dari yang hadir yang mengerti menggunakan tayamum? Saya belajar. Waktumu kemana wahai pemuda? Lima menit saudara pakai ini seperokok cap betul atau cap gudang garam. Lima menit itu saudara bisa baca satu halaman. Dan saudara bisa dapat dua masalah. Kali sekian menit saudara buang buat merokok, itu saudara sudah jadi alim. Tapi kesempatan itu saudara guna, buang, tidak gunakan. Saudara pilih kekosongan. Apalagi ada rokok-rokok tertentu pakai untuk nyokong-nyokong lawan-lawan Islam. Saudara-saudara, ini keliru. Karena pemuda-pemuda sana itu semuanya mengerti akan agamanya, walaupun madhabnya lain dengan kita, tapi mereka mengerti madhab mereka itu. Pada saat-saat tertentu mereka bangun, mereka mengerti kewajibannya. Setidak-tidaknya Tawud tersingkirkan dari mereka. CIA gulung tikar dari sana. Itu al-ilm, pengertian. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, saya kira apa yang saya sumbangkan sekarang ini cukup. Barangkali di lain majelis setelah pembukaan ini, saya juga bisa ditampilkan oleh Allah akan hadir dan mengisi acara. Dan mudah-mudahan niat saudara untuk membuat majelis-majelis taklim berhasil. Mudah-mudahan disembadani oleh Allah. Dan kalau masih ada acara lain, ada acara lain. maka saya tunggu. Barangkali ada acara tanya jawab, saya masih bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Syukur kalau apa yang saya terangkan ini sudah cukup jelas, tidak memerlukan pertanyaan lagi. Baik sampai sini di sini sajalah. Saya tutup ucapan saya sambil mengucapkan eh, mudah-mudahan saudara-saudara berhasil. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat. Astaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi